Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik, contoh yang indah bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan berharap kepada hari akhir dan berpikir kepada Allah dengan pikir yang yang banyak. Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyatakan dalam tafsirnya mengomentari ayat yang mulia ini, "Hadhihi al-ayatu aslun kabirun في التعصي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله Ayat yang mulia ini merupakan landasan yang sangat utama tentang kewajiban bagi kita untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW dalam tutur katanya, dalam perbuatannya, dan dalam setiap keadaan ya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu mencontoh dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam etika pergaulan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang telah dipuji akhlaknya, dipuji adabnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, Laqad wa innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, wahai Rasul, la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Ya, ya. ala menunjukkan al-ulu wal irtifa, ketinggian. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat tinggi memiliki akhlak yang sangat mulia. Tidak heran tatkala Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyatakan kana khuluquhul Quran adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Setiap kebaikan, setiap akhlak yang indah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya, maka telah dipraktekkan dalam kehidupan nyata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, barang siapa yang ingin mencontoh dan meneladani akhlak yang indah, etika pergaulan yang agung, bagaimana seharusnya bergaul dan berinteraksi dengan para keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan teman, maka hendaknya dia meniru bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini penting maafir muslimin karena pada zaman kita sekarang banyak orang salah menjadikan figur dan suri tauladan. Bahkan banyak di antara kaum muslimin menjadikan figur dan tauladan orang-orang yang seharusnya tidak dijadikan sebagai suri tauladan. Ada sebagian yang menjadikan figurnya, idolanya adalah para penyanyi, para artis, para bintang film, para pemain sepak bola dan sebagainya yang belum tentu akhlak mereka adalah akhlak yang terpuji. Ya, sungguh ini adalah sebuah kemunduran, sebuah ketertinggalan. Jika kita menginginkan kejayaan, jika kita menginginkan ketinggian, ya, di dalam bermoral dan berakhlak, maka hendaknya kita meniru Rasulullah SAW. Oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini saya ingin bacakan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan kepada kita bagaimana beliau bergaul dan berinteraksi dengan para istrinya. Lalu kita akan mencoba untuk mengambil beberapa faedah darinya sebagai pelajaran dan contoh bagi kita semua. Hadis yang pertama An Aisyah radhiyallahu anha qala dari Aisyah ummul mukminin beliau mengatakan ma غرت ala ahadin min نساء nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma ala Saya tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi sallallahu Alaihi Wasallam seperti cemburu saya kepada Khadijah. Jadi pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wama ra'aituha. Saya sih nggak pernah melihat petinya, Karena memang Aisyah saat itu masih kecil. Ya. Aisyah masih kecil, tidak mendapatkan petihnya. Karena petihnya meninggal dunia, sedangkan Aisyah masih kecil atau mungkin belum lahir. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhiru ikhraha. Memang saya nggak melihat. <clears throat> ya, orangnya bagaimana saya nggak lihat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyebut namanya. Warubbama bahasa Kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah ya menyembeli seekor kambing. Sumayukatiuha akbaran. Kemudian memotong-motong menjadi beberapa bagian. Summa yab'athuha fi sadaiki Khadijah. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan kepada teman-teman sahabat karib Khadijah. Ya, ini yang bikin cemburu. Farubbama qultu lahu sehingga kadang-kadang suatu saat pernah saya ngomong sama Nabi, "Ka'annahu lam yakun fid dunya atau illa Khadijah." Wahai Nabi Khadijah, Khadijah terus. Kayaknya di dunia ini nggak ada wanita yang lain kecuali wa fi Ya. fayakul lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innaha kanat wa kanat wa kana li minha wala." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keistimewaan dan jasa besar yang dilakukan oleh Khadijah. Khadijah itu begini, begini, yakni memiliki beberapa keistimewaan. Dan salah satu keistimewaan yang disebutkan dari Khadijah adalah ya saya memiliki anak dari Khadijah ya saya memiliki anak dari Khadijah sedangkan istri-istri Nabi termasuk Aisyah tidak bisa ya uh, melahirkan anak untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis ini ayo ikhwah wal memberikan kepada kita beberapa pelajaran bahkan beberapa pelajaran berharga bagi kita yang pertama, bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan dan uh, keistimewaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau termasuk seorang figur suami yang sangat istimewa, sangat mengenang jasa para istrinya, sekalipun istrinya sudah meninggal dunia. Inilah akhlak Rasulullah wasallam. yang hendaknya kita contoh, yang hendaknya kita tiru. Terutama bagaimana kita berakhlak dan beradab kepada para istri dan keluarga kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya dan saya adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarga. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya? Karena akhlak terhadap istri dan anak ini nggak bisa di uh, ditipu, asli, ya yeah. nggak bisa dibuat-buat. Karena kita harus selalu bertemu dengan istri dan anak-anak kita. Nggak mungkin kita berbuat membuat-buat palsu itu nggak mungkin. Kalau kita mungkin dengan teman yang hanya ketemu hanya pas taklim saja, mungkin kita akan bisa menampakkan akhlak yang itu bukan akhlak sesungguhnya diri kita. Ya, kita senyum. Padahal bukan sebenarnya nggak suka senyum misalnya. Tapi kalau kepada istri, kepada suami, watak asli pasti akan muncul. Nggak bisa dibohongi. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarga. Dan saya adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarga. Ya, oleh karenanya ayyul ikhwah wa tua akhwah ya hendaknya bagi para suami mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW sehingga dia memiliki akhlak yang baik terhadap keluarganya. Jangan terbalik kadang dengan tetangga, kadang dengan teman dia baik, tapi dengan keluarganya, ya, ketika dia masuk rumahnya, kucing pun lari dari. Kenapa? Karena dia sangat kasar. Karena dia ya, sangat tidak gaul, tidak lembut dengan keluarga istri dan anaknya. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah SAW selalu mengenang kebaikan-kebaikannya sekalipun dia telah meninggal dunia. Maka hal ini merupakan pelajaran bagi para istri, para kaum muslimat. Hendaknya mereka mencontoh kiprah peran dari seorang ummul mukminin Khadijah. Kita tahu dalam sejarah bagaimana kiprah ummul mukminin Khadijah di dalam mendukung perjuangan suaminya yang itu tidak lain adalah Rasul kita sendiri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika banyak orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan beliau, tidak mempercayai ajaran beliau, namun ah, Sa'adan Khadijah orang nomor satu yang mempercayai dan mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghibur Rasulullah SAW tatkala dihantui oleh rasa takut. Ya, dialah yang menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini terdapat pelajaran yang sangat penting, ibrah yang sangat penting bagi para istri, bagi kaum muslimah. Hendaknya mereka mendukung suami-suami mereka tatkala di atas kebenaran. Ya, mendukung suami mereka tatkala di atas dakwah dan manhaj yang benar bukan alat gebosi. Oh ya gebosi. Apa? Bikin lemes malah. Bukan malah mendukung, tapi malah ya membuat lemes, bikin lemah. Ya para suami mereka. Maaf contohnya kalau seandainya suaminya sudah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya dia sudah mengikuti dan meneladani Rasulullah yang memerintahkan kepadanya untuk memelihara jiwa misalnya maka sebagai seorang istri hendaknya menunggu. Ya, sekalipun masyarakatnya tidak menyetujuinya, sini terhadapnya, dia nomor satu yang paling mendukung. Mas, biarpun seluruh dunia orang tidak suka sama jenggot saya yang paling suka. Masya Allah. Kan seneng suami kalau begitu ya. Ya, bayangkan kalau kemudian yang ada malah sebaliknya. Mas malu saya. Ya, uh, antum jadi pembicaraan semua warga. Ya, kalau bisa kok ya dicukur aja. Ini malah bukan memberikan motivasi, bukan memberikan dukungan, tetapi malah bikin suaminya malah mundur ke belakang. Ya, ini satu contoh dan ada contoh-contoh yang yang lain. Yang ketiga di antara pelajaran penting dari hadis yang mulia ini adalah bahwa hendaknya sebagai seorang suami menjaga ya kebaikan sang istri sekalipun dia telah meninggal dunia. Ya, mengenang cintanya, mengenang jasanya sekalipun telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan suami dan istri sebagai pakaian Hunna dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Mereka para istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suami istri dengan pakaian? Karena pakaian ini memiliki tiga fungsi. Pertama adalah untuk menutupi aib ya mungkin kita punya air ya kita punya borok, parman. kalau kita pakai baju nggak kelihatan maka demikian juga sebagai seorang suami dan istri kita harus pandai-pandai menutupi aib yang lain suami menutupi aib istrinya istri menutupi aib suami juga bukan malah diobrol cerita sama tetangganya cerita sama temannya hatta kepada kerabatnya sendiri, orang tuanya sendiri kalau itu keluar ya jangan diterima. Ya, simpan dalam uh, kotak yang paling aman. Ya. Yang kedua, ya, yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan dengan pakaian? Karena ya, salah satu fungsi pakaian itu adalah untuk menjaga menjaga dari terimpanan, dan dari suhu yang dingin. Ya, kalau kita nggak pakaian kan kepanasan atau ke kedinginan. Menjaga. Maka demikian juga. Sebagai seorang suami harus menjaga istri, kehormatannya. Ya, tidak malah kemudian e, merusak kehormatannya. Ya, misalkan seorang suami yang tidak cemburu terhadap istrinya, membiarkan istrinya ya tidak memakai jilbab ini berarti tidak menjaga kehormatannya ya membiarkan dia keluyuran ya apalagi dengan lelaki yang lain itu ini adalah tidak menjaga kehormatan sang istri demikian juga sebaliknya hendaknya bagi para istri menjaga kehormatan sang suami saling menjaga dan yang ketiga fungsi pakaian yang ketiga adalah untuk perhiasan untuk perhiasan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kudu zinatakum inda kulli masjid. Ya, pakailah perhiasan kalian, yakni pakaian kalian ketika masuk masjid. Ya. Demikian juga seorang istri adalah eh, keindahan. Suami adalah sebuah perhiasan bagi istri, istri perhiasan bagi sang suami. Rasulullah SAW menyatakan, "Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah ya permata. Dunia itu adalah ya, keindahan. Dan permata yang paling indah adalah wanita yang salehah, istri yang salehah. Makanya kalau belum punya istri, belum punya perhiasan. Ya, belum punya perhiasan. Ya Ustaz ya? Nah, yang keempat di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa sifat cemburu seorang istri itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Kalau ada istri kita cemburu sama kita, wajar. Umur Mukminin Aisyah saja cemburu, ya kan? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada istri kita cemburu sama kita, wajar. Jangan dimarahin, ya jangan dimarahin. Justru kita harus terima kasih, syukur, ya terima kasih. Karena cemburu itu adalah lambang cinta. Ya. Kalau dia nggak cemburu sama kita, kita ya malah harus tanda tanya ini. Tanda tanya cintanya kepada kita. Kalau dia cemburu, berarti dia apa? menyimpan cinta terhadap kita. Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa sekalipun cemburu terhadap istri atau cemburu terhadap suami ya ini diperbolehkan karena itu tabiat manusia namun tidak boleh sampai berlebihan. Ya, sampai berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna minal ghirati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah." Cemburu itu ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang dibenci oleh Allah. Wa amma allati yuhibbu Allah fal ghiratu birrida. Ya, cemburu yang dicintai oleh Allah kalau memang ada alasan yang mencurigakan boleh kita cemburu. Ya, misalkan maaf kalau ada suami sms sama mantannya, misalkan istri cemburu, itu adalah cemburu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau sebaliknya. Tapi wa inna minal ghirati allati yunfiduhu fal ghiratu fi ghairi riba. Ada juga yang lain cemburu yang dibenci oleh Allah, yaitu cemburu yang nggak ada hal yang mencurigakan, ya, nggak ada mendung, nggak ada awan, tapi dia marah-marah cemburu. Ini yang nggak boleh, ya, nggak ada hal-hal yang perlu dicurigakan kok dia cemburu berlebihan seperti ini adalah tidak di, diperkenankan. Jadi cemburu itu adalah sesuatu yang ya boleh-boleh saja bahkan itu terpuji jika itu pada tempatnya. Orang yang tidak memiliki cemburu terhadap keluarganya, ya, yang termasuk di dalam dayus yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dayus yaitu orang yang tak memiliki cemburu terhadap keluarganya, istrinya keluar malam, ya, eh, bahkan gaul bebas sama eh, yang bukan mahramnya dibiarkan saja. Itu ini ada orang yang dayus tidak memiliki kecemburuan, ya, anaknya dia tidak memiliki perhatian kepada anaknya. Ya, sekarang banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bahkan maaf banyak orang tua yang membiarkan anaknya kalau pacaran. Ya, banyak malah didukung. Kalau nggak punya pacar malah diledekin. Ya kan? Kamu nah, itu gimana kok? Udah umur sendiri belum punya pacar. Buat cari sana. Ini orang tua sekarang. Ini dayus. Orang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, istri dan anak-anak kita ya dari hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka kepada neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa kubu nas wal hijar wa yurqim iman. Ya, jaga diri kalian dan jaga keluarga-keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah dari bebatuan dan manusia. Ya. Nah, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah hendaknya ya bagi baik uh, di antara faedah dari hadis yang mulia ini hendaknya bagi para istri untuk ya berusaha semaksimal mungkin menyenangkan suami-suami mereka. Lihat ah, lihat Khadijah radhiyallahu anha bagaimana dia bisa sampai membuat Rasulullah SAW mengenang jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya. Ya, karena dia termasuk istri yang bisa menyenangkan Rasulullah suaminya. Oleh karenanya, sifat istri yang baik, sifat wanita yang salehah ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ayun Nisa khair. Ya, wanita bagaimana wahai Rasulullah yang paling baik itu? Maka Rasulullah mengatakan, allati tasurruhu ila nadar Yang menyenangkan suami jika suami memandangnya. Ya, jika suami memandangnya. Menyenangkan. Ya, suka e, eh, bisa membuat suami ya bahagia tenang, senyum, ya. Nah, dengan berjanda, dengan berpenampilan menarik, ini adalah ya e, istri yang soleh, bukan ya e, maaf banyak para istri yang sekarang terbalik menyenangkan kalau untuk orang lain, kalau untuk suaminya biasa-biasa aja. Ya, ini kebanyakan yang terjadi kalau pas ada undangan aja, ada walimah pernikahan atau yang lain, dandannya ya setengah jam nggak cukup. Tapi kalau kepada suami, boro-boro, ya biasa aja. Ya. Nah, jadi ini terbalik. Seharusnya dia adalah e, bagaimana berusaha maksimal mungkin membahagiakan dan menyenangkan suaminya. Baik. Selanjutnya hadis yang kedua an Aisyah زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Aisyah istri Nabi alaihi salatu wasallam juga beliau mengatakan Dahal al-Habasyatu al-Masjida abu Orang-orang Habasyah Ethiopia pernah masuk masjid untuk bermain. Ya, untuk bermain di masjid. Ini diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka baru masuk Islam ya baru masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kelonggaran kepada mereka. Ya, bukan berarti ini adalah anjuran untuk bermain di masjid, karena masjid bukan tempat untuk permainan, ya, tetapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala li lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada saya melihat orang-orang Ethiopia yang melakukan permainan di masjid dan Rasulullah itu rumahnya sangat dekat sama masjid bahkan gandengan sama masjid. Faqala lima maka Rasulullah mengatakan kepada saya, Aisyah, ya umairah, wahai umairah, umairah itu adalah wanita yang putih, wanita yang cantik. Ya, wanita yang cantik. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama ahli bahasa. Tafsir dari Hamra yang bermakna bayda, yaitu wanita yang putih ya tidak seperti anggapan orang-orang Syiah yang menganggap Umairah itu adalah diambil dari kata imam waliyahulillah ya jadi ya Umairah itu diambil dari imam kecil tak mungkin Rasulullah SAW memanggil istri tercintanya dengan imam kecil ngawur ya, ngawur dari perbuatan orang-orang Syiah yang memang mereka tidak suka ya bahkan mereka berani mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha dan menuduh yang bukan-bukan menuduh Aisyah terbunuh Rasulullah yang meracuni Rasulullah dan sebagainya Aku hibina an ilaihim apakah kamu ingin untuk melihat mereka Fakultuna maka kata Aisyah ya wahai Nabi Faqaha bil maka Rasulullah berdiri di pintu Wajituhu lalu saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawadahtu baqani ala atike Maka saya meletakkan daguku di atas pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnadtu wajhi ila abdihi. Saya tempelkan wajahku ke pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bagaimana romantisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya. Ya. Nah, kok banyak senyum dari ibu Ini langsung dipraktekin ya. Baik. Qalat Aisyah mengatakan, "Wa min qawlihim yawma idin abal qasim thayyiba" sampai ketika ucapan ya orang-orang Habasyah, "Wahai Abu Qasim, engkau adalah wahai manusia yang baik kalau Rasulullah hasbuk Udah wahai Aisyah Udah belum gitu ya Fakultu la ta'jal ya Rasulullah Wahai Nabi Jangan tergesa-gesa Ya Belum, belum selesai Belum lagi. Ya Summa qala hasbuki Sudah cukup wahai Aisyah Belum wahai Rasulullah Kemudian kata Aisyah Qalat wa ma li hubbun nadari ilaihim walakinni ahbabtu an yablugha an-nisaa maqamuhu li wa makani min Sebenarnya jujur katanya Aisyah, saya sebenarnya enggak pengin lihat orang-orang Ethiopia uh, main-main. Itu enggak enggak pengin saya. Ya, cuma saya ingin menunjukkan kepada wanita-wanita bagaimana kedudukan Rasulullah di hatiku dan kedudukan saya di hati Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam yakni ingin menampakkan inilah cinta Aisyah kepada kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada Aisyah. Hal ini ayo ikhwah memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, hendaknya para suami berlemah lembut terhadap istri-istri mereka. Lihat bagaimana kelembutan Rasulullah SAW terhadap para istri. Lihat bagaimana romantisnya Rasulullah SAW dengan para istrinya. Banyak orang sekarang ya beranggapan bahwasanya romantisme keluarga, ya kecintaan, lambang cinta itu hanya dalam dunia-dunia perfilman. Ya, Romeo dan Juliet, ya, atau ini dan itulah, ya. Tapi sesungguhnya cinta yang sesungguhnya adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita harus berlemah lembut terhadap para istri. Rasulullah pernah berpesan kepada kita, "Istausu bin ya khayr." Hendaknya kalian berlemah lembut terhadap para istri. Fa innahunna khuliqna min Karena para istri itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Ya, kita harus berlemah lembut terhadap mereka. Kalau kita kasarin, mereka minta cerai kalau rahim yang terjadi adalah keributan yang terjadi adalah ya minta cerai ya jika kamu jantan cerai dari kadang kalimat itu terucap terutama tatkala kondisi marah tapi kalau kita biarkan dia akan tetap bengkok maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana mendidik, membimbing para istri dengan sabar dan dengan cara lemah lembut. Rasulullah pun pernah mengatakan, Rifkan bil kawarir. Hendaknya kalian berlemah lembut dengan ya kaca kaca, yakni para istri. Diibaratkan oleh Rasulullah dengan kaca. Yang namanya kaca itu apa? Cepat pecah. Ini kalau kita nggak lemah lembut, yang terjadi adalah keretakan, pertikaian, perceraian. Ya. Nah, yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena kedudukan Aisyah di mata Rasulullah SAW sangatlah tinggi. Sehingga Rasulullah saw dalam hadis yang lain pernah ditanya oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, man ahabun nasi ilai Siapa wahai Rasulullah orang yang paling kamu cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Ya, itu ada Aisyah itu. Rasulullah menjawab Aisyah. Kira-kira istri kalau kita bilang kita bilang ya ditanya siapa yang paling kami cintai ya istri saya seneng abang ya ya mudah terbang ya, ke angkasa pikiran. Tinggal ditanya siapa orang yang paling kamu cintai wahai ya Rasulullah Aisyah kemudian ditanya lagi itu kan masih ahwat wahai Rasulullah kalau ikhwan siapa ya, kalau laki-laki siapa Abu abuha bapaknya yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini masih ada kaitan sama Aisyah atau tidak? Masih ada juga. Abu Ra bapaknya. Jadi bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Maka di sini ayolah rahimani wa terdapat faedah tentang keutamaan Ummul Mukminin Aisyah yang memiliki banyak keutamaan-keutamaan Sampai-sampai para ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama, ya, Aisyah ataukah Khadijah. Maka di sini bantahan telah terhadap pemikiran Syiah ya, yang sangat membenci istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi Aisyah dan Hafsah. Mereka sangat membenci ya dengan dan menuduh yang bukan-bukan. Sekitar tiga tahun yang lalu di London, Inggris, orang-orang Syiah membuat festival besar-besaran di sana dengan judul Aisyah bin Nawar, Aisyah bin Neraka. Ya, Aisyah di neraka. Mereka mengklaim bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ya adalah termasuk penghuni neraka. Lebih parah lagi, mereka menafsirkan yang bukan-bukan. Mempermainkan ayat-ayat Al-Quran bukan pada tempatnya. Ya, mereka mengatakan Allah berfirman Inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqara. Sesungguhnya Allah SWT ini ucapan Nabi Musa kepada Bani Israel. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian wahai Bani Israel untuk menyembelih sapi. Orang-orang Syiah menafsirkan ya, ya Baqarah artinya Aisyah. Wah, apa hubungannya? Ya, Bani Israel sama Aisyah. Kenanya Para ulama mengatakan ini bukan penafsiran Al-Quran, tetapi ini lecehan terhadap Al-Quran. Ya, nah bagaimana mungkin orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW kemudian mereka benci? Dan ini adalah salah satu dari sekian banyak penyimpangan kelompok Syiah. Ya, oleh karenanya kita harus waspada terhadap pemikiran-pemikiran Syiah yang sekarang ya mulai menjamur dan menyebar. Ya, Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, hendaknya bagi suami memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Diambil dari mana? Tadi Rasulullah menyebut Aisyah dengan panggilan Ya Umairah Wahai wanita yang berkulit putih, berparas cantik. Ya, maka seorang suami hendaknya pandai-pandai membuat kata-kata atau menyenangkan ya, istrinya. Kalau Rasulullah SAW saja mengatakan, Inna min afdalil a'mal antudhila surura fi qalbi ahli. Termasuk amalan yang paling agung adalah kamu menyenangkan saudara. Itu saudara. Bagaimana kalau istri kita sendiri? Ya, nah, jadi nggak apa-apa kita panggil istri kita, ya, tidak dari bidadariku, misalnya cintaku, ya, kumbal kumbal dikit, bagus, ya, nggak apa-apa, ya. Nah, ini adalah penting untuk menjaga apa romantisan di dalam uh, rumah tangga, ya, rumah tangga. Ya, jadi manggil dengan panggilan yang menyenangkan para istri. Jangan panggil dengan panggilan-panggilan yang tidak menyenangkan dia. Ya. Ada satu masalah dan kayaknya sudah mau diingatkan. Ya. Uh, kita lanjutkan pada Isya di satu poin uh, eh, satu permasalahan bolehkah memanggil suami atau istri dengan panggilan mas atau si sering ya kalau di sini manggil suaminya apa? Bapak. Bapak, Mas. Nabi. Nah, itu juga permasalahan. Ya, manggil uh, suaminya Pak atau Abi. Kalau anaknya manggil Abi juga. Nah, nanti kalau bapaknya yang mungkin kurang terima, bapak, bapak, emang saya bapakmu. Nah, atau mas atau kalau istri kalau suami manggil istri dengan boleh bolehkah itu ini pembahasan yang e, eh, disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala ya kita lanjutkan ayo ya Allah Rasulullah SAW dia kuburnya pecahan serpian pecahan piring tersebut. Wayaul lalu memberikan undur kepada perbuatan Aisyah. Kulu makanlah wahai para sahabat. Ya, gharat hukum, gharat hukum. Ibu kalian karena istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ya e, ibu bagi orang-orang yang beriman. Ibu kalian sedang cemburu. Memberikan uzur kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ibu kalian sedang cemburu dua kali Rasulullah menyebutkan. Sumpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi Aisyah fabaratha biha ila ummi Salamah wa aqta sifata ummi Salamah. Kemudian Rasulullah mengambil piringnya Aisyah, kemudian mengantarkan kepada Ummu sebagai apa? Ganti. Ya, sebagai ganti. Karena dia yang memecah, maka harus diganti. Makanya dalam riwayat yang lain, ta'amun bi ta'am wa ina'un bi ina. Makanan diganti dengan makanan. Ya, berjana, piring diganti dengan piring. Dalam hadis ini, ayo hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, terdapat pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah bagaimana sikap cerdas Rasulullah SAW di dalam menghadapi sebuah konflik rumah tangga. Bagaimana menghadapi ya, problematika yang terjadi pada istri. Ketika Rasulullah SAW menghadapi Aisyah yang memecah piring dari Ummu Salamah, Rasulullah tidak menghadapinya dengan keras. Rasulullah tidak menghadapinya dengan emosi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Inilah yang perlu saya tekankan kepada kita semuanya sebagai para suami, ya hendaknya kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang penyabar, orang-orang ia lemah lembut terhadap keluarga kita, cerdas di dalam menyikapi sebuah permasalahan. Orang yang kuat bukanlah orang yang kuat fisiknya. Rasulullah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat bukanlah petinju atau pegulat, bukan yang kuat fisiknya. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa tatkala dia marah. Ya, karena orang itu tatkala marah melakukan hal-hal yang kadang di luar nalar. Kadang menampar, kadang mungkin membanting, ya bisa-bisa wajan yang di dapur bisa berterbangan Pernah, Ya. Tetapi kalau kita sikapinya dengan sabar, dengan sabar, dengan kerja, ya inilah yang akan menjadikan kita orang yang kuat. terjadi di bisyura, bukan orang yang kuat itu pegulat, tetapi yang kuat adalah orang yang bisa menahan emosinya. Bahkan kadang-kadang tatkala emosi keluar kata-kata yang justru malah menjadikan permasalahan semakin besar. Dan saya ingatkan satu hal yang seringkali disesali yaitu seringkali tatkala kondisi marah terpusat kalimat cerai nggak bisa mengendalikan emosi ya masing-masing dari pihak suami dan istri terutama suami ya, istri marah minta cerai ya pokoknya sekarang saya minta diceraikan ya GPL nggak pakai lama. Sekarang juga banyak. Artinya kadang-kadang kalau suami nggak bisa menahan emosinya, meluncur kata-kata cerai, kemudian setelah itu nyesel. Ya, kemudian mencoba mencari-cari ya fatwa sebagian ustaz barangkali ada keringanan begitu ya untuk bisa kembali lagi dengan istrinya. Ya, hanya kita harus pandai-pandai untuk menahan emosi. Tidak salah tatkala datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, aku sini berikan wasiat kepada saya. Apa kata Nabi? La takut. Jangan kamu marah. Jangan kamu marah bukan berarti orang nggak boleh marah. Karena marah itu tabiat. Tapi maksudnya adalah kalau kamu marah, jangan eh, melakukan hal-hal yang di luar nalar. Tapi eh, apa? Bagaimana kita bisa menahan emosi, meredam, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bisa menahan emosi wal kadimin al sebagai orang eh, sifat orang-orang yang bertakwa dan beriman. Wal kadimin al wal amina nas innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bisa menahan emosi, memaafkan dan lebih daripada itu dia berbuat baik kepada para istrinya. Yang kedua, diambil faedah dari hadis yang mulia ini hendaknya kita husnudzon dan memberikan kudur tatkala istri kita apa melakukan suatu kesalahan demikian juga sebaliknya tatkala istri mendapati suaminya melakukan suatu kesalahan ya berikan kudur kepada sang suami saling memberikan kudur Al-Imam Ibn Barak mengatakan al-mu'minuna azraru Orang-orang yang beriman itu suka memberikan apa? Udur. Ya, seorang ulama yang lain mengatakan, "Idza zalla ahadun min ihwalikum fatlubu lahu sab'ina udra." Ya, fa in lam taf'alu fa innal ma'iba fi qulubikum. Ya. Kalau ada salah seorang saudara, itu saudara ya, bagaimana kalau istri atau suami kita yang salah? Kalau ada salah satu saudara kita yang salah tergelincir, berikan kepadanya 70 ribu udur alasan. 70, eh, 70 udur alasan. Ya, jika hati kalian tidak bisa melakukan hal itu, maka ya, ketahuilah bahwa yang bermasalah adalah hati kalian sendiri. Kenapa kalian tidak bisa memberikan udur maaf kepada pasangan kalian? Ya, ini penting. Masyaallah muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat, ya, kita memberikan hukum. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Aisyah tadi me, apa? memecah piring Ummu Salamah, Rasul memberikan hukum. Ya, wajarlah lagi cemburu. Ya, memberikan hukum. Demikian juga kita misalkan sebaliknya, mungkin istri suatu saat mungkin suami marah-marah. Berikan hukum barangkali apa? Ya, masih capek ya pulang kerja capek belum ada makanan ya belum masak perut lapar ya anak-anak rewel kadang-kadang mungkin apa marah berikan duduk wajar lah ya namanya perut lagi keroncongan ya atau mungkin ya uh, wajar mungkin lagi ada masalah di kantornya demikian berikan duduk ya sehingga e, pergaulan kita, interaksi kita dengan pasangan ya akan apa? langgeng. Ya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah kewajiban untuk mengganti kalau kita melakukan perusakan, Doman. Ya, doman. Bahkan para ulama menegaskan kalau kita merusak hak milik orang lain, barang milik orang lain, wajib mengganti sekalipun kita tidak sengaja. Ya, walaupun nggak nggak sengaja, mungkin karena lupa, mungkin salah, ya. Kalau memang kita tidak sengaja, nggak ada dosa. Tapi kewajiban mengganti tetap. Kewajiban mengganti tetap. Karena kalau tidak dosa itu hak kita, ya, karena itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kewajiban mengganti itu berkaitan dengan hak makhluk. Para ulama menyebutkan haqqullah mabniyun 'alal musamah wa hakul makhluk mabniyun 'alal musaha. Hak Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas toleran, gampangan. Karena Allah memaafkan, Maha pengampun. Tapi kalau hak makhluk itu agak sulit karena sifat manusia itu adalah bakhil, pelit. Ya. Jadi kalau seandainya misalkan kalau kita misalkan sepeda motor, ya sepeda motor pas parkiran, pas mau keluar mungkin nggak sengaja, akhirnya apa? Ya, nabrak sepeda motor yang lain jatuh rusak. Kalau memang kita nggak sengaja, nggak ada dosa. Tapi kalau memang ada kerusakan, tetap wajib mengganti. Ya, karena itu berkaitan dengan hak makhluk. Ya. Hal ini diambil dari hadis tadi. Ta'am bi ta'am wa ina'un bi ina. Makanan diganti dengan makanan. Piring diganti dengan piring. Dan diambil faedah dari hadis ini juga tentang masalah mengganti adalah bahwa hukum asal mengganti itu harus semisal. Harus semisal. Kecuali kalau memang tidak ada, maka boleh diganti dengan uang yang seharga Ya, misalkan tadi pulsa, kalau e, asalnya misalkan yang rusak adalah kacanya ya diganti kacanya. Tapi kalau memang misalkan nggak ada, ya maka boleh diganti dengan uang. Dan diambil faedah dari hadis yang mulia ini, ayo ikhwah, bahwa adanya konflik dalam rumah tangga, ya tengkar-tengkar dikit dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang biasa. Wajar terjadi. Ya, perhatikan. Di rumah yang terbaik, suami yang paling baik dan istri yang paling baik saja pernah terjadi pertengkaran. Pernah terjadi konflik rumah tangga. Bagaimana dengan rumah-rumah kita. Kalau di rumah tanggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, hal itu bisa terjadi. Padahal Rasulullah SAW adalah akhlak, ya seorang yang berakhlak paling mulia. Bagaimana dengan rumah tangga kita semuanya? Maka jangan mimpi, ya kalau kita berumah tangga kemudian nggak ada konflik. Pengennya mulus mulus gitu, ya nyari istri yang 100% ya lengkap ya. ini adalah suatu hal yang mustahil terjadi ya orang bilang konflik uh, konflik rumah tangga itu adalah katanya bumbu rumah tangga ya kalau makanan nggak ada bumbunya nggak asik demikian juga rumah tangga karena kalau nggak ada tengkarnya nggak asik ya tapi kadang-kadang ya cuma terus menerus tiap hari konflik ya kacau gitu tapi kadang-kadang itu adalah bumbu rumah tangga. Hanya biasanya orang kalau tengkar, habis tengkar, damai lagi, saya pengantin baru lagi. Biasanya. Baik, kita lanjutkan. An Aisyah radhiyallahu anha qala dari Aisyah semoga Allah SWT meridhoinya. Banyak ya dari Aisyah ya. Karena memang urusan rumah tangga ini ya adalah wilayahnya para istri Nabi SAW. Dan memang istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah. Eh, makanya wajar orang-orang Syiah mereka sangat membenci Aisyah. Ya, karena tujuan inti dari orang-orang Syiah adalah untuk membatalkan Al-Quran dan Hadis. Ya, mereka membenci Aisyah. Mereka membenci sahabat Abu Hurairah. Itu yang paling mereka benci. Nah ini paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis 5 ribuan lebih. Nah, kalau Abu Hurairah sudah dicaci maki, dikafirkan, berarti 5 ribuan hadis lebih tertolak. Ini yang diinginkan oleh orang-orang Syiah membatalkan Islam, membatalkan Al-Quran dan membatalkan hadis Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Maka waspada. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada saya. Ya, Rasulullah pernah mengatakan kepada Aisyah. Inni la'alamu idha kunti anni radiyah. Wahai Aisyah, saya tahu kalau kamu lagi senang sama saya, lagi cinta sama saya, itu saya tahu. Bagaimana uh, kamu, bagaimana uh, apa namanya tindak tandukmu kalau kamu lagi senang sama saya, saya tahu. Wa idza kunti alayya ghadba dan saya tahu juga bagaimana gelagat kamu kalau lagi marah sama saya. Qalat faqultu min ayna ta'rifu dhalika ya Rasulullah? Dari mana kamu tahu ini? Ya. Faqal maka Rasulullah mengatakan amma idza kunti anni radiya fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kamu lagi suka sama saya, kamu akan menyebut nama saya wa rabbi Muhammad demi Rabbnya Muhammad wa idza kunti ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim kalau kami kamu lagi gak suka sama saya yang kamu sebut adalah Ibrahim demi Rabbnya Ibrahim alaihi salam qultu ajal ya Rasulullah wallahi ya Rasulullah ma anjuru illa benar baiklah ya benar seperti itu kalau saya lagi senang dan saya lagi apa? Cinta. Saya tidak me, me, e, kecuali dengan meninggalkan namamu saja. Apa faedah yang dapat kita petik dari hadis ini? Faedah yang kita petik dari hadis ini, ayo lewat hendaknya masing-masing e, pasangan memahami perasaan lainnya. Ya, memahami perasaan yang lainnya. Seorang suami memahami perasaan istri. Bagaimana istri ya e, apa namanya kalau lagi suka, bagaimana kalau benci. Demikian juga seorang istri hendaknya memahami apa saja yang membuat suami marah, apa saja yang membuat suami suka, hendaknya dipelajari. Ya, karena suami istri itu kan juga bergaul lama, berdampingan lama. Masa nggak ngerti sih? ya makanan yang disuka suami apa harus diketahui istri yang paling disuka apa ya dimengerti dipelajari kita harus uh, terhadap ya, perasaan ya pasangan ini penting jangan apa namanya kita itu nggak memahami perasaan pasangan dahulu seorang ulama Atta bin Abi Rabah seorang tabi'in muridnya Ibnu Abbas pernah mengatakan inni la astami'u kalam al-fata wa qad sami'tu qabla an yula saya mendengarkan ucapan seorang pemuda padahal saya sudah mendengar ucapan tersebut sebelum dia lahir jadi tatkala ada orang yang lebih muda dari dia bercerita dia perhatikan baik-baik, dia dengarkan baik-baik. Padahal ucapan tersebut dia sudah dengar sebelum anak itu sudah dilahirkan di muka bumi. Untuk apa? Memahami perasaan. Ya, orang kalau cerita semangat cerita, kemudian kalau kita bilang tidak lancar, gimana perasaannya? Ya, kamu sudah capek-capek ya, membawakan berita kepada kita yang uh, dia sudah menduga bahwasanya kalau kita kabari dia akan apa? Senang. Ya. Oh gitu ya. Nah itu kan menyenangkan ya. Tapi kalau ah, tinggal aja aman tinggal kabarnya orang udah tahu. Ya Allah. Ya. Perasaannya langsung hancur berpikir-pikir. Nah, ya, jadi uh, memahami perasaan ini penting. Demikian juga kita dalam rumah tangga. Suami harus memahami perasaan sang istri. Saya akan mengambil satu contoh yang kadang sering terjadi pada sebagian ikhwan. Ya. Terkadang seorang suami tidak memahami istri tatkala mengatakan ya bahkan mungkin mengancam kalau dia akan nikah lagi. Ya, dia tidak memahami perasaan istri. Ya, istri mana yang hukum asalnya adalah mau tapi anak ah, manusia tidak mau di mana. Bukan berarti saya mengharapkan poligami tidak. Kalau anak manusia, jangan menyampaikan hal itu kepada istri terlebih dahulu. Karena hal itu akan melukai perasaan dia. Ya, dikit-dikit, ayo. Ntar saya istri, eh, ntar saya apa? Nikah lagi dulu. Iya kan? Ini adalah tidak memahami perasaan seorang istri. Ya, demikian juga seorang istri hendaknya memahami perasaan suami. Ya. Artinya, ayo ikhwan, hendaknya kita semuanya lah saling memahami perasaan, peka terhadap perasaan yang yang lain. Ya. Demikian juga ketika kita misalkan ya, suami atau istri ya. Istri misalkan melihat suami dia itu tandanya apa? marah. bikin juga sebaliknya. Eh, ketika ditanya, ada masalah apa sih? Eh, enggak, enggak ada masalah. Itu diam aja. Itu pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Bahwa dia sedang marah. Jangan ter, jangan kemudian apa? Kita cuek. Hmm? Jangan cuek gitu aja. Saya udah tanya dia nggak mau jawab. Ya udah, ini namanya tidak memahami perasaan. Jadi yang terpenting bagi suatu pasangan adalah memahami perasaan. Dan satu hal lagi yaitu hindari hal-hal yang membuat ya pasangan suudon kepada kita. Hal-hal yang mencurigakan, ya hal-hal yang mencurigakan. Karena setan ya paling pintar untuk membakar sebuah permasalahan, membesar-besarkan permasalahan. Oleh karenanya, ketika Rasulullah SAW Alaihi mengantarkan istrinya yaitu Sofia sepulang dari e, masjid ya ketika Rasulullah ketika dijemput oleh Sofia istrinya malam hari ketika mau pulang diantar sama Rasulullah SAW tengah jalan ya ada dua sahabat Ansar yang lewat maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya ala mislikuma pelan ya inna Sofia ini yang bersama saya ini apa Sofia istri saya ya kemudian para sahabat tersebut mengatakan wahai Rasulullah nggak ada terlintas dalam benak kami bahwasanya kamu begini dan begini maksudnya apa mungkin saja uh, yakni kamu mengira bahwa kami seudon kepada kamu wahai ya Rasulullah Rasulullah sama siapa tuh ya Akhwat siapa itu dia? ini dia. Dijelaskan sama Rasulullah, kenapa? Untuk menutup was-was setan. Menutup was-was setan. Sekalipun nggak mungkin Rasulullah SAW apa? Selingkuh ya, nggak mungkin. Tapi menutup was-was setan, tipu daya setan. Maka ini demikian juga. Kita harus menutup rapat hal-hal yang bisa men mengakibatkan pasangan kita sudah terhadap ini. Ya, Contoh misalkan SMS-an dengan lawan jenis. Suami misalkan SMS-an dengan barangkali mungkin itu adalah maksudnya adalah tolong maksudnya adalah dakwah mungkin, ya. Tapi ya jangan sampai hal itu adalah mencurigakan kepada pasangan. Kalau memang e, kalau memang kita tujuannya baik, sampaikan ini ada celana begini-begini, bagaimana? Ya, kita bantu atau tidak? Sehingga tidak ada kecurigaan. Namun kalau kita ya, akan mengakibatkan kecurigaan. Demikian juga istri. Semisal misalkan dengan teman lamanya, Facebookan dengan teman lamanya, misalkan, ya sekalipun maksudnya hanyalah sekedar mungkin perkenalan atau eh, apa namanya ya memutar memori lama kenangan lama dulu aja sekedar itu saja tapi itu tidak boleh kita harus memahami apa perasaan pasangan kita, suami kita atau istri kita. Ya, karena hal itu akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Satu hadis lagi yang saya akan tutup dengannya yaitu hadis Nu'man bin Bashir. Qala ja'a Abu Bakr radhiyallahu an yasta'dimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu sahabat sekaligus mertuanya Nabi. Ya, ini ini termasuk ajib keajaiban. Seorang teman menjadi menantunya temannya sendiri. Teman mertuanya temannya. Eh, ya kan? Baik. di ala Nabi sallallahu alaihi Dia datang untuk minta izin kepada Nabi. Fasami'a Aisyah wa hiya rafi'atan sawtaha ala Rasulillah. Kemudian dia mendengar Aisyah putrinya ya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya lebih keras daripada Rasulullah. Fa'adinalahu lalu Rasulullah mengizinkan dia untuk masuk. Pada lalu Abu Bakar masuk. Fakala ya benata ummi Ruman. Watanawalaha tarfa'ina sultaki ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah dimarahi sama Abu Bakar Siddiq. Wahai putrinya Umur Rumah. Umur Rumah ini adalah istrinya Abu Bakar. Wahai putrinya umur Ya, apakah kamu berani mengangkat keras suaramu daripada Rasulullah SAW? Melihat ya, Abu Bakar memarahi putrinya, yaitu istri Nabi SAW, Fahalan Nabi SAW bainahu wa bainaha. Akhirnya Rasulullah melerai antara Abu Bakar dan Umar. Ya, udah, udah, udah, udah. Ya. Kalau lamma kharaja Abu Bakar tatkala Abu Bakar keluar, ja'alan nabiyyu yaqulu laha Nabi eh godain Aisyah. Ala tarawina anni qad filtu baina rajul wa baini. Wahai Aisyah, kamu harus terima kasih dong sama saya. Ya, kamu tadi kan harusnya diparahin, diomelin sama Aisyah sama bapakmu. Ya, kamu tadi kalau nggak ada saya, kamu tetap diomelin tadi. Bisa terima kasih dong. Baik, Summa ja'a Abu Bakar fasta'zana alaihi fawajadahu yudhafiquhuma. Abu Bakar kemudian ke situ lagi mendapati Nabi sama Rasulullah SAW, eh, eh, Aisyah sama Rasulullah SAW ketawa-ketawa. Ya, yeah. pada kala kala Abu Bakar ya Rasulullah, di fi hilmikuma kama di fi harbikuma. Wahai Rasulullah, ikutkan saya dalam perdamaian kalian sebagaimana kalian mengikutkan saya tadi ya dalam peperangan kalian. Ya. Baik. Di sini juga ayat-ayat ikhwah adalah pelajaran kepada kita bagaimana hendaknya seorang suami ya berjuang sama ya kalah menghadapi itu apalagi kalau istrinya masih muda atau yang lain awal-awal apalagi kalau misalkan uh, lain daerah gitu ya hendaknya kita memiliki jiwa besar seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga adalah bisa laki-laki itu adalah pemimpin maka jadikanlah kepemimpinan ini ya pada tempatnya yang sebaik-baiknya jangan dijadikan sebagai ajang untuk kesombongan ya sehingga kita eh, melakukan kekasaran terhadap para istri-istri kita Demikian ayolah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah beberapa teladan dari Rasulullah SAW, ya yang menjelaskan kepada kita indahnya etika Nabi SAW di dalam bergaul dan berinteraksi dengan para istrinya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi pelajaran bagi kita semuanya sehingga ya kita mewujudkan impian kita dalam sebuah rumah tangga dalam pernikahan yaitu menuju pernikahan dan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah jadikan ya istri kami, anak-anak kami permata ya perhiasan bagi kami semuanya ya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf ya sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dan kalau mungkin 10 menit kembali ucapan seorang suami terhadap istrinya anti alaiya kadohri ummi kamu bagi saya seperti punggung ibu saya yang itu diharapkan di dalam agama Islam karena bagaimana mungkin seorang istri disamakan dengan ibunya seorang istri yang halal untuk digauli ya disamakan dengan seorang ibu yang haram untuk digauli ya nah ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya adalah kulit. Ya, karena rata-rata orang yang meniatkan dalam ucapannya tersebut bukan meniatkan untuk zihar. Ya, tetapi hanya untuk sekedar panggilan ya eh, keakraban atau untuk mengajari anak dan sebagainya. Tidak ada maksud untuk uh, menyamakan istri seperti ibu atau menyamakan istri seperti uh, adiknya yang harap untuk dijimai. Tidak ada niat seperti itu, rata-rata seperti itu. Dan ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan amalu niat Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya dia mengatakan ya bi atau umi atau di mas tadi ya adalah untuk bihar itu nggak boleh tapi kalau niatnya adalah ya untuk sekedar keakraban saja ya atau untuk mengajari anak maka ini apa boleh ini yang dikuatkan oleh Imam al Qayyim al jawziyah dalam kitabnya Ilamul Waqi'in Yang ini pendapat yang kuat berdasarkan hadis tadi. Innamal amalu ya, Karena niat itu memiliki perang yang sangat besar dalam sebuah wujud. Oleh karenanya, kalau ada seandainya ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Dikembalikan kepada dia. Kalau niatnya adalah cerai, jatuh cerai. Ya. Kalau niatnya tidak cerai, maka tidak jatuh cerai. Seperti yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik yang mengatakan kepada istrinya, pulanglah ke rumah orang tuamu sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang taubat saya dan dia tidak e, meniatkan itu sebagai perceraian, maka itu bukanlah sebuah perceraian. ya. apa Ustaz, apakah benar cara suami menegur istri dengan cara memukul? E, memukul ya seorang istri bisa benar bisa salah bisa benar, bisa salah. Bisa benar kalau memang penerapannya sudah benar. Ya, dan bisa salah kalau penerapannya adalah salah. Mendidik seorang istri atau seorang anak dengan memukul memang diperbolehkan. Tapi ada persyaratan-persyaratannya. Ya, ada persyaratan. Yang pertama, itu bukan tahapan pertama. Ya, karena menasehati hukum asalnya adalah dengan lisan terlebih dahulu. Ya. Wallahi akhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Ya, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan kenakalan mereka, maka nasihati terlebih dahulu. Mau minum. Cara yang pertama, yang kedua, wahjuruhu nabi mabadi. Yaitu apa? Pisah ranjang. Karena ranjang itu dijadikan oleh para istri sebagai kelemahan para suami. Maka tatkala seorang suami bisa mengerem sakwatnya dan dia bisa bisa ranjang dengan istrinya, itu akan menjadi pelajaran bagi sang istri. Baru kemudian apa? Kalau cara pertama nggak bisa, cara kedua nggak bisa, wadribu boleh dengan cara apa? Memukul. Itu. Yang kedua, memukul istri ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat memukul adalah niatnya harus niat untuk mendidik, bukan untuk meluangkan emosi. Ya, jangan sampai kita uh, memukul kemudian apa? Tujuannya adalah karena emosi, bukan mendidik. Ya, yang kedua, pukulannya bukan pukulan yang sampai melukai. Ya, pukulan yang ya, bak seorang preman misalnya sampai babak belur, sampai dilarikan ke rumah sakit. Ya, makanya dalam hadis dorban ghairu mubarrih. Ya, pukulan mereka dengan pukulan yang tidak melukai, tidak parah. Pukulan yang mendidih. Tapi juga jangan terlalu ringan cendol gitu. Ya, ada apa maidahnya gak ada. Baik. Yang ketiga adalah syarat yang ketiga adalah tidak boleh di bagian wajah, di bagian kepala, apa? misalnya ini nggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, "Ida qatala ahadukum fajtanibil wajah. Kalau salah seorang di antara kalian sedang berkelahi, hindari wajah. Karena wajah ini adalah organ yang paling rawan ya. Ada mata, dari kemudian telinga. Ini daerah-daerah rawan, sensitif. Ya, makanya apa e, tinju itu nggak boleh pak ya membuat tinju pertandingan tinju itu nggak boleh karena menyelisih hadis ini karena kalau dari tinju yang menjadi buruan utama adalah malah muka alam, akhlak, nyawa. Yang keempat, syarat yang keempat adalah ya, kalau seorang istri tahu alasan kesalahannya, kenapa dia pukul? Jangan sampai dia di, kita pukul, dia nggak ngerti sama saya apa. Dipukul, dipukul, emang sama saya apa? Dia nggak ngerti. Ya, jadi dia tahu kesalahannya. Yang terakhir, syarat yang terakhir adalah tidak boleh di hadapan orang lain. Apalagi sampai di luar rumah. Jadi tontonan tetangga. Ini nggak boleh. Ya, oleh karenanya hindari memukul istri di depan anak-anak. Ya, ya. Tapi kalau mukul masuk kamar dulu. Nanti lah dia dipukul. Ya. Nah, jadi ya, karena ini kalau kumpul di depan anak-anak akan mengganggu psikologis anak. Ya. Banyak banyak anak-anak nakal karena melihat apa? pertakan antara e, ayah dan ibunya. Ya. Nah, apalagi kalau di depan tamu atau di depan e, keluarganya atau di depan tetangganya ini tidak diperkenankan. Nah, baik bagaimana cara yang baik untuk menegur keributan yang ada di majelis ilmu. Misalkan anak-anak yang gaduh atau bahkan jamaahnya sendiri yang mukro. Ini ada pertanyaan harus saya jawab ya. Baik, bagaimana cara menegur keributan yang ada di majelis ilmu? Misalkan anak-anak yang gaduh. Peran para para ibu terutama ya eh, adalah eh, mengamankan anak-anaknya. Yang kedua adalah mungkin dibuatkan tempat ya yang agak jauh yang, yang agak jauh dari Masjid Suling sehingga tidak mengganggu. Ya, jadi mungkin ada agak jauh, agak jauh gitu ya. Apalagi ini pas sholat kadang-kadang mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Ya, hanya di sebagian uh, tempat kadang-kadang uh, ya, kerikulan seperti ini mengundang fitnah ya, mengundang fitnah ya, jadi misalkan tidak tahu dikasih nggak apa-apa ya. e, dibuatkan main ada yang mengawasi gitu salah satunya tahu nah atau dengan kalau memang tidak mungkin minimal adalah tahu diri kalau anaknya memang tidak bisa diatur berarti nggak usah Ya, cukup dengan rekaman saja. Kalau memang anaknya baru, itu bisa diatur. Ya, nah karena ini dampaknya adalah kepada yang yang lain, ya kepada yang lain. Terutama ketika sholat, akuan. Nah, ya, ketika sholat, karena itu akan mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Ya, khusyuk di dalam sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, nah. Baik, kalau jemaah sendiri yang ya kalau jamaah kan gampang ya, udah gede-gede ya, kalau anak kecil ini repot. Kalau jamaah yang tinggal diingatkan aja dengan cara yang lembut, ya, atau dengan kata sindiran, dengan isyarat, saya kira sudah apa memahami, ya, dengan memahami. Makanya perlu belajar adab penuntut ilmu, ya, perlu belajar penuntut ilmu. yang ya ta'allamuna adab qabla an yata'allamul ilmu. Dahulu para ulama itu belajar ada, sebelum belajar ilmu. Ya, di antara adab di dalam menuntut ilmu yaitu ya mendengarkan baik-baik, fokus tidak memperoleh diri. Ya. Nah, Jadi mendalami ya. apa yang Ustaz sampaikan. Untuk mendalami apa yang Ustaz sampaikan, buku apa yang menjadi literatur kami banyak ya eh, buku-buku tentang uh, tentang keluarga sakinah ya saya kira sudah banyak ditulis oleh para ulama uh, termasuk diantaranya adalah kitab yang ditulis oleh Ustaz Yasi Nabil Qadir Jawa beliau punya tentang panduan keluarga sakinah ya, mungkin yang terjemahannya kalau yang bahasa Arab banyak juga ini ini nah saya. Ustaz, apakah kalau kita lagi emosi sama suami setelah itu apakah harus minta maaf bersalaman? Ya, apakah cukup melayaninya dengan baik saja? Ya. E, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang maknanya adalah jika seorang di antara kalian marah, maka hendaknya sang istri apa? Ya, menaruh tangannya pada tangan sang suami, kemudian mengatakan, ya, uh, saya akan menunggu kamu sampai kamu apa? Ridho kepada saya. Artinya dia apa? Meminta maaf. Maka siapa yang salah, baik dari pihak istri atau pihak suami, hendaknya meminta maaf ya meminta maaf kullu bani adam khata wa khairul khata'i at tawwab setiap anak Adam itu pasti salah dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan salah satu bentuk tobat adalah meminta maaf ya oleh karena ini suami jangan egois kalau memang kita salah kita minta maaf kepada istri jangan kemudian egois sombong sebaliknya seorang istri kalau memang dia yang salah, jangan juga egois. Hendaknya dia meminta maaf. Dan saya lebih tekankan kepada para suami, hendaknya lebih banyak untuk mengalah. Ya, karena kita harus banyak memahami eh, kekurangan-kekurangan yang ada pada seorang istri. Ya. Nah, daripada kita me, e, apa namanya? terus terus egois Nah, dan salah satu bentuk mungkin nih yaitu bentuk minta maaf yaitu apa dengan melayaninya dengan baik atau melayani mati nah kalau memang melayaninya dengan baik itu adalah bisa membuat suami menyenangkan maka itu adalah bisa dibuat sebagai apa tanda ya minta maaf nah Apakah boleh wanita melihat laki-laki sebagaimana yang berbuat kemudian ini Aisyah radhiyallahu anha Nah ini karena ada suatu kebutuhan, karena ada suatu kebutuhan. Melihat kepada lawan jenis, ya kalau memang ada suatu kebutuhan maka itu adalah diperbolehkan. Ya, makanya dalam ayatnya kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menahan sebagian pandangan, bukan semuanya, tapi sebagian. Yang menunjukkan bahwa sebagian pandangan ada yang diperbolehkan. Kalau memang ada hajat. Makanya sebelum nikah dalam Islam ada yang namanya nador. Ya, diperbolehkan. Karena itu adalah sebuah kebutuhan. Ya. Nah, sebuah kebutuhan. Apakah boleh kita menempelkan diri kita ke pasangan kita di depan umum? Tidak boleh. Kan Rasulullah ya, Aisyah melakukan itu bukan di depan umum. Enggak di depan umum. Mereka tidak melihat Rasulullah SAW tapi Rasulullah SAW melihat mereka, orang-orang Habasyah. Jadi ibaratkan ini melihat dari jendela rumah, ya, melihat para orang-orang Habasyah. Bukan berarti mereka melihat Rasulullah SAW yang lagi bermesraan dengan Aisyah, tidak. Maka termasuk kesalahan, ya, sebagian orang, misalkan terutama di bandara-bandara, ya, di depan umum, cipika, cipiki di depan umum, Ya, ini enggak enggak boleh. Ya, tidak boleh. Apa pandangan Islam terhadap kajian lain yang dikelompok-kelompokkan? Ya, berdasarkan lamanya bergabung di majelis tersebut. Misalkan yang baru satu bulan majelisnya berbeda dengan yang sudah tahu. Kalau maksudnya adalah untuk apa namanya sekedar apa namanya e, pengelompokan bertujuan untuk mempermudah ya seperti dalam kelas-kelas dan sebagainya maka boleh ya ini udah lama ngajar eh, udah lama ngaji tentunya materinya tidak seperti dasar lagi ya diperkelompok seperti itu maka hukumnya adalah boleh ya nah selama itu bukan adalah bukan tujuannya adalah untuk palsu dan untuk fanatik ya seperti pada uh, sebagian kelompok-kelompok hizbi ya maka ini tidak mengapa. Nah, jadi kalau memang maksudnya adalah seperti tadi ya, pengelompokan dia e, seperti itu maka umumnya boleh. Tapi kalau e, dalam artian kita ya nggak mau berteman kecuali dengan yang sudah lama saja yang masih baru ya ini salah ya semua kita adalah bersaudara yang insya nanti akan kita bahas pada kajian pada subuh ya baik yang lama ataupun yang baru semua kita adalah bersaudara ya hanya kalau yang maksudnya adalah dalam standar ilmu dikelompokkan ya, per kelas misalnya atau kajian kitabnya materinya dibedakan karena e, kemampuan maka ini hukum asalnya adalah boleh. Ustaz Ahmad pernah dengar ada hadis apa ini hadis atau tidak? Banyak bercanda dapat mengeraskan hati. Ya. Benar. Ya, iya wa kasratat dhahiq fa inna kasratat dhahiq tumitul qalb. Hati-hati kalian dari banyak ketawa. Oh, di sini canda ya, banyak tertawa. Ya, banyak tertawa bukan bercanda. Ya, tapi banyak tertawa karena banyak tertawa itu bisa menjadikan hati ini apa keras ya nah justru ya e, boleh bersandar boleh kita tertawa tapi tidak terlalu dijadikan itu adalah apa ya sering kali ya terlalu banyak ini yang tidak diperkenankan karena itu menjadikan hati ini keras karena hati butuh kelembutan ya hati butuh kelembutan banyak Rasulullah SAW ada memang tersenyum bahkan Rasulullah jarang ketawa itu jarang beliau paling senyum dan yang paling banyak dilakukan Rasulullah adalah justru apa? menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya, yang dapat kita bahas. Sallallahu alaihi wasallam.